Ar. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Oke, oke ya gara-gara anak tsunami nangaring cilacap baik beja pingin narek kae <laughs> ya ternyata uh, memunculkan sebuah kasus yang menarik kang <laughs> kasusnya kayak apa sih jelaskan aku penak banget direngok nah anak kapal sekang negara Belanda <laughs> dah ya sekang negara Belanda kayak ceritanya lagi jaring lagi ngarai iwak nangaring pantai Cilacap tiliki yuk kaya apa? teropong tukang teropong eh tukang teropong kurang aku ya. udah anak komandannya aku malah bingsung kayak itu eh ngapa aku singgah sih kok sih <laughs> anak komandannya ngapa kondan tengklang tengklang kok melaku bel kayak gue terus karena turu, baik turu ya salah mano terus ngomongnya bola balik bola balik bola balik yang lagi nang kapal uli atus lah canang jero sekarang uli atus lah canang jero kisih barang sikile kepangan hiu kaya kowe mbek. Pedang sangan ora dari sikil kalau <laughs> eh, ngomong karo komandane mandan si sopan siling jajal. Ngomong karo jenderale mandan diaso sending, diatur sending bahasane kaya kowe. Aja sekrepet dhewe kaya kowe. Kowe ling apa kowe? Lho, ngelakin teropong nyong lho. Teropong apa? Lah ya teropong ya mbok nang ngarep ana gunung es, apa mbok nang ngarep ana kapal liane, apa mbok nang ngarep tsunami, Ya napa? kek nyong ngerti gambaranmu ke pancen kaya kuwi dadi tukang teropong tapi teropongnya nang ngendi eh teropongnya kena ngarep kae kumlek tingkring nang bui bae kaya sing apa kowe jauh-jauh iki iki anu kapal ini nih mau pakai mie odo rong dina nyong dan ora dus dan nyong rong dina rong bengi ora dus nyong kepengin adus leres jelas jan teropong bae kae Lah kok arep metu arep ngapak, arep lancar, paling karo nandut. Wis ora satu satu aku agus anak, ya, ora agus anak. Ya, ora terus, tropo meneh tropo meneh yang arep ana. Jan tropong baik teropong baik pingin teropong nih ya banyu singin teropong ya ketemu nih banyu ngesuk ya banyu apa nih jane kenapa pada dos apa namanya lagi berpacaran pacaran dah tenggung sampingan kayak gue kena gue hiburan nonton nah, kok kali baju baik ketemu nih gue apa tapi dulu dulu dulu dulu kayan kayan